Kita melanjutkan pada pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang dilontarkan kepada Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala <clears throat> yaitu pertanyaannya hal yuqalu inna iradata sya'bi min iradatillah apakah dikatakan bahwa kehendak manusia atau masyarakat adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya kata beliau rahimahullah Inna hadal iftira alladhi tajarra'a bihi 'ala Allah ba'du falasifatil madahib lam yajra lam yajra alaihi Abu Jahal wa man ala shakilatihi ma'a khubthihi wa inadihi فغاية ما قص الله عنهم التعلق بالمشيئة قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء إلى آخر الآية Sesungguhnya kedustaan tersebut yang telah lancang dengannya mereka sebagian dari falasifatil madahib yaitu orang-orang yang mempertuhankan akalnya atau madhabnya madhab filsafat ia mengatakan bahwa kehendak manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maka kelancangan ini tidak dilakukan oleh Abu Jahal. Tidak pula orang yang semisal Abu Jahal dalam keadaan Abu Jahal yang memiliki khubth keburukan, kejelekan dan inat, penyimpangan atau Inat yakni keras kepala. Dalam keadaan seperti itu Abu Jahal dan yang semisalnya mengikrarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan segala kehendak makhluknya berada di, bawah kehendak Allah. Naam. Akan tetapi ucapan dari Madhab filsafat ini mengatakan bahwa kehendak manusia itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba-hamba Allah itu adalah pada hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemahaman ini barakallahu fikum adalah pemahaman kelompok Jabriyah yang dikenal dengan Jabriyah yaitu meyakini bahwa amalannya dipaksa oleh Allah sehingga apapun yang dia lakukan itu seperti Allah yang melakukannya. Naudzubillah. Naam. Mereka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl pada ayat ke-35. Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala abauna. Orang-orang musyrik berkata, "Law syaa Allah, kalaulah Allah menghendaki ma'abadana min dunihi min syai. Kami tidak akan beribadah kepada selain Allah dari sesuatu apapun kami dan tidak pula bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami. Wala haramna min syai'i min dunihi min syaii Tidak pula kami haramkan sesuatu yang selain daripada diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini barakallahu fikum mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak salah dan tidak ya zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga ini didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala fakadzabahumullah Allah taala mendustakan mereka yakni pernyataan atau ikrar mereka kaum musyrikun yang melakukan kesyirikannya bahwa itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka barakallahu fikum perlu kita memahami bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang berulang-ulang kita terangkan itu terbagi menjadi dua ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah yaitu umum segala sesuatu yang terjadi memang itu semua di bawah di dalam kehendak Allah dan atas kehendak Allah baik yang baik sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang dibenci oleh Allah semua terjadi atas kehendak Allah tentunya ini yang disebut dengan iradatu kauniyah kehendak yang bersifat kauniyah atau yang kedua ada kehendak yang disebut dengan iradatu syar'iyah. Kehendak yang bersifat syar'iyah. yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah yaitu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Nah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang disebut dengan iradatu syar'iyah maka sesuatu yang dilarang oleh Allah, sesuatu yang dibenci oleh Allah, kesyirikan, kekufuran, kedurhakaan, berbagai dosa dan maksiat, semua itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Tetapi kita mengatakan bahwa apa yang terjadi tersebut di bawah kehendak Allah yang kauniyah. Tetapi itu bukan di bawah kehendak Allah yang syariah. Naam, karena itu sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia atau hamba-hamba Allah yang melakukan hal itu dilarang, tidak boleh dia untuk menyandarkan perbuatan dosa dan maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam maka tidak boleh dia berdalilkan ya untuk melakukan dosa, kemaksiatan sesuatu yang dibenci oleh Allah berdalilkan dengan irada kauniyah. Naam, bahwa semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja. Ini yang disebut dengan kelompok Jabriyah yang berulang-ulang kita terangkan para kalafikum lawannya adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah sebaliknya hanya bergantung kepada takdir secara penuh dan tidak ada usaha dan upaya. Ya. Itu uh, afwan itu Jabriyah bergantung penuh kepada takdir Allah, adapun Qadariyah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berlawanan. Jabriyah ini bergantung penuh kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan bukan kesalahannya. Itu kesalahan atau kedoliman ya kehendak Allah taala kepada mereka. Adapun Qadariyah sebaliknya mengingkari takdir. Mereka bertumpu penuh kepada usaha dan upayanya dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Tidak terkait dengan takdir Allah dari amalan dan upaya usaha mereka. Jadi ini berlawanan. Jabriyah dan Qadariyah. Maka ahlus sunnati wal jamaah berada di antara keduanya, barakallahu fikum, di pertengahan. Ya, mereka beriman dengan takdir Allah Ta'ala, takdir yang baik ataupun yang buruk, dan juga beriman bahwasanya Allah Ta'ala memberi kepada mereka kehendak dan pilihan, usaha yang mereka bisa membedakan bahwa ini usaha dan keinginan yang baik dan ini usaha dan keinginan yang buruk. Ya, dengan akal dan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian ikhwani fi din azzakumullah sehingga untuk lebih memahami hal ini sebagian ulama kita selalu memberi contoh. Ya, yaitu kisah seorang Qadariyah yang atau Jabriyah yang dia meyakini bahwasanya dia dipaksa dengan takdir Allah taala. Suatu hari suaminya keluar rumah dan istrinya tinggal sendiri di rumah dan sepulang dari perjalanannya dari safarnya dia mendapati istrinya berselingkuh dengan lelaki yang lain. Lalu dia marah dan hendak membunuh lelaki tersebut, maka istrinya mengatakan, "Jangan engkau melakukannya karena itu bukan kehendaknya, tapi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala." Naam, barakallahu fikum. Maka tentunya ini bertentangan dengan fitrah. Bertentangan dengan fitrahnya. Ya, sehingga istrinya mengingatkan dia untuk tidak menyakiti lelaki tersebut. Ya, karena sebab dia beriman bahwa apa yang terjadi yang dia lakukan pada dirinya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan kesalahan atau kedolimannya. Naam. Maka ini tentunya sekali lagi bertentangan dengan fitrah dan keyakinan yang batil. Adapun qadariyah Sebaliknya adalah orang yang mengingkari takdir sehingga suatu hari seorang tokoh Qadariyah yang mengadakan majelis taklim seperti ini ya dan di depannya ada segelas air minum seperti ini dan dia memegang ya air minum ini dan dia mengatakan takdir Allah tidak bisa menghalangi saya untuk minum air ini ya takdir Allah tidak bisa menghalangi saya untuk meminum air ini dia sudah pegang dan sudah di mulutnya ya akan tetapi seorang pemuda yang alim berada di tengah majelis maka dia melompat dan memukul tangannya sehingga air itu gelas itu pecah dan tumpah kemudian dia mengatakan sungguh takdir Allah mendahului bahwa engkau tidak akan meminumnya subhanallah ini seorang yang cerdas. Barakallahu fikum. Sehingga fitrah kita harus meyakini bahwa memang segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita beriman. Akan tetapi bersamaan dengan itu, kita juga beriman bahwa Allah memberi kita akal yang sehat, memberi kita hati, memberi kita sifat pilihan, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga kita memilih yang baik sesuai dengan perintah-perintah Allah dalam takdir yang syariah atau iradah syariah dan kita menjauhi hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu merupakan semuanya takdir dari Allah taala atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kepada mereka ya kelompok Jabriyah atau Qadariyah ini bahwa ketika Anda bersandar kepada takdir sepenuhnya sehingga ketika dia melakukan dosa maksiat ya lalu dia mengatakan ini takdir Allah ya saya tidak mampu berbuat apa-apa maka mengapa Anda tidak memilih untuk melakukan kebaikan yang dicintai, sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Lalu Anda pun mengatakan bahwa inilah takdir Allah Ta'ala yang Allah takdirkan kepadaku. Nah, maka itu dua hal yang tidak ada bedanya. Ya. Sehingga mesti Anda harus mengatakan bahwa Anda punya pilihan diberi oleh Allah Ta'ala dan bisa membedakan mana pilihan yang baik dan mana pilihan yang buruk. Untuk kemudian kita menegakkan pilihan yang baik yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimahur rahimakumullah. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersumber dari keyakinan orang yang berfaham sosialisme atau uh, Naam, komunisme. Ya. Yang mereka menginginkan darinya adalah untuk ya menginginkan kerusakan pada manusia, menginginkan kekufuran wal billah yakni kebebasan dalam kehidupan ini bahwa kita tidak diikat oleh sesuatu apapun. Allah Ta'ala tidak mengikat kita dengan sesuatu apapun. Sehingga manusia bebas untuk melakukan apa saja. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Nah, sehingga Syekh mengatakan rahimahullah, Allah Ta'ala mendustakan mereka. Ya, maka ucapan mereka yang fasid ini yakunu li sya'bi an yaf'ala ma sya'a. Mereka inginkan agar manusia masyarakat melakukan apa yang dia inginkan wa yatasarrafu fi hayatihi dan mereka bertindak dalam kehidupan ini tasarruf ma laisa man laisa muqayyadan. Tindakan orang-orang yang tidak diikat oleh apapun syariat Allah ataupun aturan-aturan apa saja. Ya, mereka tidak ingin diikat dengan aturan-aturan. Ya, tidak dari Allah dalam agamanya, tidak pula aturan-aturan dari manusia itu sendiri. Barakallahu fikum, maka ini keyakinan waliyadzubillah dari orang-orang yang memiliki akal-akal filsafat. Ya. Sehingga mereka menganggap agama ini seperti uh, homer atau ganja ya yang merusak Nah, kebebasan mereka. Waliyadzubillah. Ya, sehingga ada ucapan dari mereka yang mengatakan bahwa ad-dinu ufyun asy'ub, ufyun asy'ub, ufyun yakni ganja. Ya, ini diucapkan ucapan Yahudi ya kata beliau seperti Karl Karl Marx ya yakni seorang komunisme sosialisme. Nah, mengatakan bahwa agama ini ufyun asy'ub ya racunnya masyarakat atau manusia. Karena Agama datang untuk mengikat dan mengatur kehidupan. Barakallahu fikum. Kata beliau, ini adalah ucapan syuyu'iyah al-ishtirakiyah. Yaitu komunisme, sosialisme. Naam, fanasallallahu salam al-afiyah, maka Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna yang berlaku di seluruh zaman dan makan di seluruh tempat dan waktu dan pada seluruh umat manusia. Nah, maka dinul Islam datang membawa kemaslahatan. Apapun yang ditetapkan oleh Allah hukum apapun di dalam Islam dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pasti hukum itu mengandung kemaslahatan. Dan apapun pelanggaran, melanggar Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan memberi kemafsadatan. Itu kaidah barakallahu fikum yang harus kita imani, sehingga Islam ini agama yang sempurna. Dan cukuplah kita menjelaskan berulang-ulang dari Al-Quran yang terakhir yang Allah turunkan dalam suratul Ma'idah ayat yang ketiga Ya, sepening, setelah itu Rasulullah meninggal dunia kurang lebih 81 malam. Setelah turunnya ayat itu Al-Maidah ayat ketiga, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina Ya. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian dan aku sempurka, sempurnakan nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ayat ini turun di tanah Arafah di musim haji ketika Rasulullah sedang wukuf di Arafah ya pada haji perpisahan hajatul wada. Nah, maka Islam diridhoi oleh Allah dan telah sempurna. Semua hukum-hukum yang terdapat di dalamnya mengandung maslahah dan segala hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah pasti madarat dan mafsadah. Nah, demikian, ikhwanifidina azzakumullah. Sehingga kata beliau, inna hadal qawlahu wa ta'lihun li sya'bi yaj'aluhu niddan min dunillah. Wa ahwa'uhu andadan li syari'atihi. Wa hukmuhu badalan min an yakuna muhtakiman ilallah multaziman li hududihi. Mutakayifan bi syari'atihi munqadhan laha. Sesungguhnya ucapan ini adalah merupakan serikat atau tandingan yang mereka inginkan bagi masyarakat, bagi manusia untuk memperserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sesuatu selain daripada Allah taala. Naam, jadi hawa-hawa nafsu mereka menjadi tandingan. Naam, hawa-hawa nafsu mereka menjadi tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni mempertuhankan hawa-hawa nafsu mereka. Naam. Yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilaha hawa, afa anta takunu alaihi wakila. Ya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Ya, Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau bisa menjadi perwakilan bagi mereka? Ya, tidak bisa barakallahu fikum. Orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya, maka mereka walaupun diberi nasihat, ya, walaupun diberi wejangan mereka tidak mendengarkannya. Ya, tertutup mata, telinga dan hati mereka. Nah, oleh karena itu pada ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengatakan am tahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Ya. Atau apakah engkau menyangka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal? Ya. Ini pernyataan ingkar. Mereka tidak mendengar dan tidak berakal. Ya. Naam, mereka tidaklah kata Allah inhum illa kal an'am ya melainkan seperti hewan-hewan ternak balhum adallu sabila bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak nah ini orang-orang yang mempertuhankan akalnya hawa nafsunya barakallahu fikum ya nah mereka ini kelompok yang berjenis-jenis ya yang dikenal di zaman sekarang dengan Mu'tazila yang mengagungkan akalnya dan mengotak-atik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak sesuai dengan akal dan hawa nafsunya, mereka buang. Ya. Tetapi jika mencocoki akal dan hawa nafsunya, mereka menerimanya. Naam. Demikian ikhwani fillah azzakumullahu taala jami'an. Kemudian Beliau menjelaskan pada pertanyaan selanjutnya, "Ma hukmul istirokiyah fil Islam?" Apa hukum istirokiyah fil Islam? al istirokiyah ini perserikatan sosialisme ini maksudnya adalah orang-orang yang berpemahaman pluralisme ya, mengatakan agama semua sama. Naam. Dan juga tidak menyalahkan orang-orang yang tidak beriman adanya Tuhan. Ya, dari ateisme. Nah, maka tentunya pemahaman seperti ini adalah pemahaman kufur. Ya, orang yang mengatakan bahwa agama semua sama, pemahaman pluralisme karena mereka semua punya Tuhan. Ya, ini keyakinan kufriyah. Ya. Dan ini yang diyakini oleh Gus Dur bahkan ya dijadikan sebagai tokoh bapak Indonesia yang pertama mengeluarkan pemahaman atau pendapat pluralisme ini. Sehingga ini masyhur di negeri kita. Nah, ini pemahaman kufri barakallahu fikum. Ya, pelakunya keluar dari Islam. Ketika dia meyakini bahwa ya, semua agama itu sama dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyempurnakan seluruh kitab-kitab sebelumnya dan menghapusnya. Sehingga yang berlaku adalah Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sebagai muslim beriman dengan agama-agama sebelumnya di masanya ya kita beriman dengan agama-agama sebelumnya barakallahu fikum dan kita tidak mengingkarinya. Namun kita berkeyakinan bahwa Islam datang menyempurnakan dan menghapusnya. Ya. Oleh karena itu pada ayat sebelumnya, pertanyaan sebelumnya kita telah membacakan firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat ke-84. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman nabillah. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. yakni dari Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kami pun beriman. Ya, dari suhuf Ibrahim dan juga yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub dan keturunan-keturunannya dari para nabi dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Ya, dari kitab-kitab Samawiyah, Taurat dan Injil kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam dan kepada para nabi-nabi yang lainnya semua itu kita beriman mir bahwa itu dari Rabb mereka dari Allah Subhanahu wa taala la nufarriqu baina hadim minhum kami tidak membedakan salah seorang pun dari mereka yakni dalam keimanan ya kita beriman semua akan tetapi barakallahu fikum kita meyakini bahwa datangnya Islam dengan Al-Qur'anul Karim kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan dan menghapusnya. Ya. Sehingga tidak lagi berlaku dan yang berlaku adalah Al-Qur'anul Karim selama-lamanya. Ya. Selama-lamanya dalam kehidupan di dunia ini barakallahu fikum ila yaumil qiyamah. Naam, wa nahnu lahu muslimun dan kita semua berserah diri, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum di sini menunjukkan bahwa semua para nabi adalah muslimun. Ya, mereka muslimun berislam kepada Allah taala. Maknanya bertauhid. Semua mentauhidkan Allah subhanahu wa taala. Naam dan uh, tidak ada kesyirikan sebelum ya sampai sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kesyirikan pertama terjadi di kaumnya Nabi Nuh, lalu kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul yang pertama. Sehingga dosa-dosa sebelum itu dosa biasa, bukan syirik. Ya. Kemudian setelah terjadi kesyirikan, diutuslah para rasul dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhasil semua para nabi dan rasul adalah membawa agama tauhid agama Islam yang bermakna tauhid. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita membawa Islam dengan bermakna tauhid dan Islam yang khusus yaitu sunnah-sunnah beliau. Mengikuti sunnah-sunnah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan menghapus seluruh syariat dari para nabi dan rasul sebelumnya. Nah, demikian ikhwani fillah azzakumullah sehingga kita beriman kepada seluruh para nabi. Naam. Akan tetapi uh, nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam yang telah sempurna, yang tidak butuh penambahan dan tidak butuh pengurangan. Ya, oleh karena itu Al Imam Malik rahimahullah taala menyatakan tatkala turunnya ayat tersebut yang terakhir dari suratul Maidah ayat ketiga Imam Malik mengatakan, maka al-yawma dinan uh, ma lam yakun yaum al-yawma dinan falan yakun yawma dinan. Apa-apa yang dulunya itu bukan sebagai agama, tidak mungkin hari ini dia menjadi agama. Ya. Apa-apa yang dulunya bukan bagian dari Islam, lalu kemudian di zaman ini sekarang menjadi bagian dari Islam, tidak mungkin. Karena Islam sudah sempurna, tidak berubah. Ya, tidak berubah barakallahu fikum dengan perubahan zaman. Nah, ini perlu kita meyakini hal ini. Karena sebagian ya kaum muslimun yang awam ya mereka kadang berpendapat demikian bahwa Islam itu tidak berlaku di seluruh zaman, tetapi bisa berubah dengan perubahan zaman. Ya, sebagai contoh misalnya sebagian mereka mengatakan dalam warisan ya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah lidzakar mitsul hadzil unthayain itu bisa berubah. Ya, tidak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Bahwa warisan dua banding satu. Dua bagian laki-laki, satu itu perempuan. Satu banding dua. Maka itu dirubah, tidak lagi relevan dengan zaman. Maka ini naudzubillah. Ya, keyakinan yang batil ya dan berbahaya ya menjadikan pelakunya bisa keluar dari Islam. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari 10 pembatal-pembatal Islam memasukkan poin itu sebagai salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Yaitu meyakini bahwa Islam tidak relevan dengan zaman, bisa berubah. Ya, maka ini Salah satu pembatal Islam barakallahu fikum. <clears throat> Nah, begitu pula terkait dengan kepemimpinan. Ya. Labas sebagai contoh. Ya, kepemimpinan dalam Islam perempuan dilarang menjadi pemimpin negeri dalam Islam, baik pemimpin yang besar, presiden atau khalifah atau pemimpin-pemimpin yang di bawahnya, gubernur, wali kota dan seterusnya. Ya, atau bahkan RT Ya, itu kepemimpinan namanya tidak dibolehkan bagi kaum wanita. Ya. Nah, di zaman sekarang banyak yang mengatakan itu tidak lagi relevan dan tidak berlaku, ya. Tetapi sekarang wanita bahkan bisa wajib untuk diangkat sebagai pemimpin. Nah, fanasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Begitu pula sebaliknya, contoh yang lain mereka mengatakan kalau dalam Al-Quran itu tidak boleh wanita uh, muslimah dinikahi oleh lelaki kafir. Tapi kalau sebaliknya, lelaki muslim boleh menikahi wanita kafir. Ahlul kitab, kitabiyah. Dengan niat bahwa akan mendakwahinya untuk masuk ke dalam Islam. Tetapi pada masa kafirnya itu boleh, ahlul kitab. Boleh dinikahi oleh lelaki mukmin atau mu, mu, mukmina apa uh, mukmin atau muslim. Lelaki muslim atau mukmin yang beriman boleh menikahi wanita kafirah. Tapi sebaliknya tidak boleh. Ya haram. Sebagian mereka mengatakan ya itu tidak lagi relevan dan mereka membolehkannya. Nah, sehingga nasallahu salam al afia uh, eh, saya ingat ini ucapan dari uh, Dr. Abdul siapa yang masuk dalam jaringan Islam liberal, tokoh jaringan Islam liberal Majid yang mengatakan sehingga anaknya, putrinya dinikahkan sama lelaki kafir. Nur Khalis Majid. Nah. Doktor Nur Khalis Majid. Dia tokoh jil jaringan Islam liberal. Allah yastahiku alaih Nah, yang mengatakan bahwa boleh, ya, boleh. Dan kenyataannya dia menikahkan putrinya dengan seorang lelaki kafir. Nah, dia mengatakan dengan berbagai ucapan yang uh, berbahaya. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, ya, macam-macam. Dia menciptakan eh, pendapat-pendapat uh, yang ya sangat berbahaya barakallahu fikum terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, bahkan sebagian dari mereka dan itu ada videonya, mereka mengatakan yang wajib cuman bagi wanita cuman menutup aurat ghalidhah saja, kubul dan dubur. Adapun yang lain halal untuk ditampakkan. La haula wala quwata illa billah. Ini pemahaman mereka, jil jaringan Islam liberal. Ya, Dr. Muhammad Ghazali mengatakan demikian. Nah, dan itu ada videonya mereka sebarkan dan anehnya ada seorang yang mengaku ahlu sunnah mengajak untuk berdebat. Ya, orang seperti ini tidak bisa diajak debat karena akan memberikan mafsadat dan merusak. Maka dibiarkan dan dibantah kebatilannya. Adapun untuk berdebat, maka itu kesia-siaan. Barakallahu dan bahkan menimbulkan mafsadat. Ya. <clears throat> Naam. sallallahu alaihi wasallam wal afiyah sehingga mereka ini mempertuhankan akalnya dan uh, mereka sendiri dalam statementnya ketika disuruh untuk melakukannya mereka pun tidak mau melakukannya ya sehingga ada yang membantahnya apakah anda mau ibu kandung anda melakukan hal itu ya untuk di cuman menutup aurat gol goldahnya saja fala haula wala quwata illa billah. Naam, sehingga jilbab itu tidak wajib, tidak relevan dengan zaman. Dia mengatakan, kalau seandainya Islam turun di Amerika, maka akan disyariatkan memakai jas atau dasi. Tapi karena Islam turun di Arab Saudi, maka yang disyariatkan adalah jilbab. Itu pernyataan Nurholis Majid. Ya, dalam tulisannya ataupun dalam ucapan-ucapannya. Naam. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. <clears throat> Taib. Maka Islam datang dengan membawa kemaslahatan. Agama yang sempurna, yang mengatur segala sisi kehidupan manusia. Dari yang terbesar sampai yang terkecil sekalipun. Sehingga dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dhar radhiyallahu taala anhu bahwa tidak ada yang tidak ada satu ya segala sesuatu dalam Islam telah disebutkan ilmunya terkait dengan surga, neraka, semua disebutkan dengan ilmunya sampai-sampai toirun, tuyur, burung di udara yang mengepalkan sayapnya faqad fihi ilman. Sungguh telah disebutkan ilmunya di dalam Islam. Nah, ya. Kita lihat aturan masuk dan keluar kamar mandi, masuk WC, buang air besar, buang air kecil, semua disebutkan dalam Islam. Sehingga Islam agama yang sempurna barakallahu fikum dan relevan dengan zaman dan berlaku di seluruh zaman, di seluruh tempat dan di seluruh umat manusia.